Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya ayyuhal insanu in innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, Celakalah aku! Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Bala bihi basira. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Maka, sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman? وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan adab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka, pahala yang tidak putus-putusnya.